Yang pertama rofa kita sudah lewatkan tanda-tandanya. Yang kedua nasab sudah kita lewatkan tanda-tandanya juga. Sekarang yang ketiga ya. Khafab. Ya, penyebutan tentang tanda-tanda dari khafab. Walil khafdi salatu alamatin. Al-kasratu wa hiya al-aslu wal ya'u wal fathatu wa huma naibatani 'anil kasrah. Khafab memiliki tiga tanda. Ya. Al-kasratu wa hiya al-aslu. Yang pertama adalah kasrah dan kasrah adalah tanda asal dari khafad ataupun jar. Ya, kalau khafad istilahnya orang kufah, kalau jar istilahnya orang kasrah. Wal ya'u kemudian ya fathah. wahuma huma naibatani 'anil kasrah. Keduanya ya dan fathah adalah pengganti. Pengganti atau wakil dari kasrah. kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati مواضع ataupun kasrah maka kasrah menjadi tanda bagi khafad pada tiga tempat Ya hmm. Rabbnya amma itu harfu syartin ya. Ataupun tuh syart La mahalalaha La mahalalahu minal i'rab Yang setelahnya al-kasratu mubtada' Khobarnya mana di sini? Setelah fa. Waqiah dijawab syarat. Setelah fa yang jatuh. Pada jawabannya syarat. Ya jumlah takunu. Adapun kasroh, maka kasroh menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Fil ismil mufradil munsorif, pada isi mufrad yang munsorif. Nih. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, ulaika ala hudan. Tempat pertama dari kasro adalah pada isi mufrad yang munsorif saja. Karena kita tahu isi mufrad ada yang munsorif, ada yang ghairu munsorif. Kalau isi mufrad yang ghairu munsorif, tanda khafidnya bukan apa? Bukan kasrah tapi apa? Fathah. Iya kan? Fathah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Arabnya? Ya Bismillahi Bismillahi jar, jarun wa majrur. Alba harfu jar. Ismi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi al kasrah wa huwa ismi mudhaf. Di sini aslinya ismi itu ada hamzahnya. Tapi pada bismillah itu dibuang. Kenapa? Takhfifan untuk meringankan. Kenapa diringankan? kasratil isti'mal karena banyak digunakan sehingga untuk meringankannya dibuang. Hamzahnya sebelum sin. Kalau kita bikin tulisan Bismi Muhammad ya ditulis alifnya setelah ba. Kemudian Allahi lafzul jalal Allah mudhafun ilai majrur bil mudhaf alamatu jarhi al kasrah al zahira ala akhirih. Ar-Rahmani sifat li lafzul jalal Allah. Sifat al majrur majrur mithlu alamatu jarhi al kasrah ar-Rahim sifat ya. Majrur ayda wa alamatu jarhi al kasrah al zahira ala akhirih. Di sini jar majrur muta'alliqnya dengan apa? Al-jar wal majrur muta'alliq bimada? Yang namanya jar majrur harus dia muta'alliq. Ada tempat bergantungnya. Apa tempat bergantungnya? Isi mata fi'il. Hah? Tempat bergantungnya yang rajih kalau mahdhuf fi'il. Ya. Fi'ilnya diakhirkan. Dan sesuai ditakdirkannya fi'il sesuai dengan pekerjaan yang antum akan perbuat. Kalau antum mau minum, bismillahi ashrab gitu. <coughs> bismillahi ashrab. Kalau antum hendak membaca, berarti bismillahi akra. Kalau mau menulis, bismillahi apa? Aktub gitu. Dan diakhirkan. Ya, fiilnya diakhirkan. Kenapa? Yang pertama untuk menhasr. Tujuannya hasr. Jadi saya tidaklah membaca kecuali dengan gitu kan menyebut nama Allah. Yang kedua tujuannya tabaruk, mengambil berkah dengan nama-nama Allah. Ya ucapanmu bismillah itu mencakup semua nama-nama Allah. Ketika kita membaca bismillah, maka semua nama-nama Allah terpanggil di dalamnya. Kemudian contoh yang kedua ulaika ala hudan. Ulaika i'rabnya bagaimana ulaika? Ismu isyarah. Kalau isim isyarah bagaimana i'rabnya? Mabni, mabni ala eh mabni ala ala al-kasrah. Iya. Ulai itu isim syarahnya. Kalau kaf harful khitab, hanya huruf khitab saja. Ulai ulaika mubtada ataupun ismu isyarah mabni ala al-kasrah fi mahalli rafin mub mubtada kaf harful khitab, huruf khitab aja. Kalau yang diajak bicara laki-laki ula ika. Kalau perempuan ula iki jamak ula ikum dan seterusnya disesuaikan dengan yang diajak bicara. Ala hudan jarun wa majrur. Ala harfu jar. Hudan ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddara ala al alif al mahdhufah. Ala al alif al mahdhufah. Liltiqa'i sakinaini. Mana amin duhuriha at Jadi tandanya atau tanda jarnya adalah alif yang dibuang. Ya, kenapa dibuang? Karena ada pertemuan dua sukun. Ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada asalnya hudan. Hudan. Di situ ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada apa? Pada alif ya kan huda dan sukun yang ada pada tanwin. Tanwin itu yang sukun. Iya. Sehingga dibuang apanya? Alifnya. Sehingga jadilah hudan. Ya seperti qadin. Ya, qadin asalnya qadin ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada ya, sukun yang ada pada tanwin sehingga dibuang apa? Ya-nya sehingga jadilah qadin. Ya, al jar wal majrur fi mahalli ah rafin khabar. Jadi tanwin yang ada pada hudan itu tanwin apa? Tamkin, bukan tanwin iwab. Ya, terjadi banyak kekeliruan ketika antum mengi'rab yang semisal ini hudan. Tanwinnya iwab, anil alif keliru, bukan tanwin iwab tanwin temkin seperti tanwin yang ada pada baitun rojulun sama. Kemudian wafi jam'i taksiril munsarif. Tempat yang kedua dari kasrah sebagai tanda dari khafad ataupun jar adalah pada jamak taksir yang munsarif. Kenapa? Karena pada yang wail munsarif tanda jarnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Nahwu contohnya lirijali nasibum mimma iktasabu. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Jadi apa i'rabnya yang bagian antum nanti besoknya insyaallah. Seperti tadi bismillahirrahmanirrahim ulaika ala hudan. Besoknya antum. Sekarang biar kita dapat pembahasan yang agak banyak biar kita bersama-sama. Lirijali nasibum mimma iktasabu. coba arifu jami'an lirijali lirijali jarun wa majrur lam harfu jar arrijali ismun majrur bi la wa jarrihi al kasrah dhairu ala akhiri al jar wal majrur fi mahalli rafin ya khabar muqaddam ya muta'alliq bi wajibil hadfi taqdiruhu ka in nasibun مبتدا مؤخر مر مرفوع وعلامة رفعه Al-dhammatu zahiru ala akhirih. Mimma iktasabu. Mimma al-jaru al-majrur. Min harfu jarma ismun majrur. Is apa? Ma itu apa namanya? Isim apa? Isim mausul. Isim mausul mabni ala as-sukun fi mahalli jarin, ya kan? Bi min. Pada mahalnya jar bi halfir jar. Bi bi apa? Harfil jar. Kemudian iktasabu fi'lun wa fa'il. Iktasaba fi'lun madin. Mabni ala ad dham la mahala lahu min al-i'rab. Al-waw Tamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Al-alif lil fariqah. Kemudian mana di sini aidnya? ya aid yang kembali kepada isim usul ma mahdhuf. Takdirnya iktasabuhu. Ya. Jadi aidnya yang mengikat antara jumlah silah iktasabu dengan isi mausulnya yaitu ma adalah domir yang mahdhuf takdirnya iktasabuhu. Ya, iktasabuhu. Jadi antum harus harus diingat-ingat bahwasanya yang namanya jumlah silah itu perlu apa? Adanya aid. Terkadang aidnya itu isim yang zahir, kadang bomir, kadang mahdhuf gitu. Kadang mustatir, kadang mahdhuf. Yang jelas harus ada aidnya agar tidak menjadikan jumlah sila ini jumlah yang asing. Kemudian wa fi jam'il muannats salim wa muhammil alaih nahu wa qul lil mu'minati wa marartu bi ulatil ahmal. Kemudian tempat yang ketiga dari kasrah setelah pada si mufrad yang munsharif, jamak taksir yang munsharif adalah yang ketiga pada jamak muannats salim. Apa definisinya jamak muannats salim? Madalla ala aksar min isnataini bi ziyadati al alif ta. Apa nama lainnya yang lebih mencakup dari jamak ini? Majumi'a bi ta'in bi alifin wa ta'in mazidataini. Ya. Kasrah menjadi tanda bagi khafad pada jamak muannatsi salim wa ma humila alaih dan pada apa yang dibawa kepada jamak muannatsi salim dari yang dimulhakkan kepada jamak muannatsi salim itu apa saja apa saja yang dimulhakkan kepada jamak muannatsi salim Hah? ya isim-isim yang tidak terpenuhi padanya apa syarat-syarat dari jamak muannatsi salim isim-isim yang surahnya bentuknya seperti jamak maulati salim tapi tidak terpenuhi padanya apa? syarat-syarat seperti ulat, ulat. Surahnya bentuknya seperti jamak maulati salim muslimat. Ada di situ alif dan ta pada akhirnya. Hanya saja tidak terpenuhi padanya syarat. Yaitu apa? Syarat yang tidak terpenuhi padanya ulat. Hah? Tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Ya. Kemudian Arafat, Azriat, ya. Azriat nama satu negeri di Syam, Azriat. Itu mufrad. Iya, maknanya. Arafat juga maknanya mufrad. Ya, ini juga hilang syaratnya. Bukan jamak, tapi mufrad. Atau semua yang dinamai dengan jamak monetis salim itu juga mulhak dengan jamak monetis salim. Disamakan dalam hal Arab dengan jamak muannats salim. Contohnya wa kullil mu'minat. Wa harfu ya istinafiyah ataupun dilihat sebelumnya hasba ma qablah hasba ma qablaha qul fi'lu amrin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatirin fihi wujuban taqdiruhu anta lil mu'minat ya الجار والمجرور لام حرف جار المؤمنات si majrur bila mu'alamatu jarhi al kasra zahiru ala akhirih ya. syahidnya mana al mu'minati ya. wa marartu bi ulati al ahmali marartu aribu jami'an marartu fi'lun wa fa'il marra fi'lun madhi mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik atta Dhamir muttasil mabni ala dhamma fi mahalli rafin fa'il. Biulati ba biulati jarun wa majrur. Alba harf iya ba harful jar. Ulati ismun majrur bil bil ba. Wa alamatu jarhi al kasrah yadhura ala akhirih. Wa huwa ulat mudhaf al ahmali mudhafun ilaihi majrur bil mudhaf wa alamatu jarhi ya al jar wal majrur muta'alliq bil bil fi'il eh, terkait dengan fi'il yaitu dengan marra ataupun dengan marartu. Nah itu tiga tempat dari kasrah sebagai tanda dari khafad yaitu pada isi mufrad yang munsharif, pada jamak taksir yang munsharif dan pada apa jamak muannats salim kenapa di sini tidak ditambahkan keterangan pada jamak muannats salim yang munsharif? Hah? karena semua jamak muannats salim munsharif. Ya, munsharif. Jamak muanats salim semuanya munsharif. I'rabnya dengan harokat zahirah semua, kecuali ketika diidhafahkan kepada ja'il mutakallim. Iya. Maka i'rabnya dengan harokat apa? Muqaddarah. Seperti marartu bibanati. I'rabnya bagaimana? Banati. Ya, ismun Majurun bilba. ba wa alamatu jarhi al kasra al muqaddara alama qabla ya'il mutakallim. Ya, mana min zuhuriha? Apa yang menghalangi munculnya kasrah pada banati? Istighalul mahal bi harakatil munasabah. Kasrah yang ada pada ta kasrah apa itu? Kasrah i'rab atau bukan? Hmm? Bukan, tapi kasrah lil munasabah. Kasrah untuk penyesuaian dengan ya, bukan kasrah i'rab, bukan kasrah yang merupakan tanda i'rab. Kemudian Tanda berikutnya dari khafad setelah kasrah yaitu ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Adapun ya maka ya menjadi tanda bagi khafad pada tiga tempat. Ya. Bihaqi coba di Arab uh, e, takunu takunu Arabnya apa? Fi'lun. Ha, fi'il mudhari'un mabni mabni <laughs> takunu fi'il mudhari' marfu' litajarudihi minan nasib wal jazim alamatu raf'i ad-dhammatu zahiratu ala akhirih ya wasmuha ismunya mana isimnya Tamir musatir fihi jawasan takdiruhu ya'ud ila kembali ke mana dhamir hiyanya ilal ya alamatan alamatan khabar takun mansub wa alamat nasbi al fathah adh ala akhirih. ya Harus ya ini sering ya kita lewati. Adapun ya maka ya menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Mawabi' mufradnya apa? Ki Maubi'un ya. Fil asma'i sittah pada isim-isim yang enam. Ya di sini ada tambahan dari yang ada pada kitab Al-Ajurumiyah. <coughs> Kalau di kitab Al-Ajurumiyah hanya ada lima. Kalau di sini tambahkan menjadi enam. Arabnya <coughs> apa asitati di sini? Hah? Si al asma asitati, hah? Arabnya apa? Asitati. Kenapa kasroh? Hah? Mudhaf Masa ma'rifah dengan ma'rifah mutasilai? sifat dari asma. Takdirnya apa? Al-ma'dudati bisittah. Isim-isim yang berjumlah enam gitu. Al-ma'dudati bisittah. Jadi dia jamid sita ditakwil, ditakwil dengan al-ma'dudah. Al-ma'dudati bisittah. Nahwu contohnya irji'u ila abikum, irji'u ila abikum. Coba di Arab bersama-sama irji'u fi'lu ya, fi'lu amrin ya ingat susunannya kalau dengan amr fi'lu amrin ya kalau dengan fi'il mudhari fi'lun mudhari'un sifat mausuf ya dengan fi'il madhi juga sifat mausuf fi'lun madhin tapi kalau dengan amr mudhari mudhari ya fi'lu amrin bukan fi'lun amrun fi'lu amrin mabni ala hazin nun ya terus al wawu dhamir muttasil mabni على السكون في محل رف فاعل ya al-alif الى الى ila ila ila harf اسم مجرور الى وعلامة جره هل نيابة لأنه من الأسماء الخمسة وهو أبي مضاف كاف ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر مضاف الميم alamatul jam'i tanda jamak saja. Domirnya hanya kaf. Al jar wal majrur muta'alliq bi bil fi'li. Iya. Kama amintukum ala akhihi. Kama amintukum ala akhihi. Ya di Arab kaf harfu jar juga kan? Ya, terus Ya, terus. Mama saya amin tukum amin tukum fi fi'lun wa fa'il wa maf'ul ya berkumpul di sini. Iya. Gimana? Amin. Fi'lun madin mabni ala ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Ta atta Fa'il mutasil mabni. Iya. Fi mahallafin fa'il. Kaf. Wamir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli rafin fa apa? bima anas bin mafulun bih. Mim ala akhihi. Ya, ala harfu jar, akhihi. Ya, ismul juru bi ala wa alamat jarrihi. Ya. Li'annahu ya minal asma'i sittah ya, ganti. Bukan minal asma'il khamsah. Ya. Wa akhi mudhaf alha ضمير متصل مبني al kasri fi محل syar'i mudhafun ilaih. Wa marartu bi hamika wa fika wa hanika. Ini mudah Arabnya. Tadi kama mintukum apa takwilannya? Kaimani ya. Kaimani iyakum. Seperti kepercayaanku kepada kalian. Wa marartu bihamika wa fika wa hanika. Marartu marartu fi'lun wa fa'il. Ya, terus marra fi'lun madin mabni ala sukun fi mahalli la mahalla min i'rab. Atta Ya. Ya, bihamik. Wa alamatu jarhi al-yaniyabah nahu minal asma'i sitta wa huwa hami mudhaf kaf dhamir mutasil min al kasrah fi mahalli jarin mudhaf ilaih dan seterusnya yang setelahnya ma'tuf alal awal ya bihamik itu namanya ma'tuf alaih ya fik hanik namanya ma'tuf ma'tuf ya hamik namanya ma'tuf alaih fik kemudian hanik itu namanya ma'tuf kalau ma'tuf alaih itu tempat diatofkannya yang setelahnya wal jari dzil qurba ya wawu harf atfin di sini al jari ma'tuf 'ala al majrur majrur mis misluh wa alamatu jarhi al asra dhahir 'ala akhir dzi ya dzil qurba coba dzi al qurba dzi sifat li al jar sifatun lil marjur lil majrur sifatul majrur majrur mis misluh wa alamatu jarhi al yaniyabah li'annahu min asma'i sittah wa huwa dzi mudhaf al qurba mudhafun ilaih majrurun bi bil mudhaf alamat jarhi al kasrah al zahir al kasrah al muqaddara ala al alif mana min dhuhriha li'annahu ismun maksurun iya sudah habis waktunya tapi lumayan ya terus ya dihafalkan dan terus diulang-ulang yang telah lewat antum terus ulang-ulang difahami kembali ya nanti ada tambahan pemahaman biasanya kalau terus diulang nanti ulang ya bagi yang ingin rincian Arabnya silahkan dibuka kembali kitab apa kawakibnya situ ada rincian Arab dari syawahid yang didatangkan di sini ya subhanakallahumma bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum